عائشة وأقول تضمنت آه، خطبة الكتاب ومقدمة المؤلف رحمه الله أمورا هامة آه، ينبغي التنبيه عليها ينبغي التنبيه عليها وتفطن لها تفطن لها ومن تلك الأمور أولا البدء بحمد الله وحمد الله هو الثناء عليه بصفاته الجليلة وأفعاله الجميلة اعترافا من الحمد ورابعها oh iya nggak ada kelewat 20 halaman 20 wa tafatullah ataupun untuk kita cermati. Di antara perkara penting yang disampaikan atau yang disemuakan empat jumlah yang pertama adalah empat eh, jumlah tersebut dimulai dengan memuji Allah. Alhamdulillah dan ini disebut dengan memuji Allah telah akan ini menunjuk Allah dengan menyebutkan sifat sifat yang mulia dan yang perbuatan yang terpuji dan ini muncul iktirafan karena pengakuan hati dari si orang yang memuji terhadap orang yang dipuji. Duit. وهذه السنة التي درج عليها علماء الإسلام وأئمة الهدى هي تأسيا بالكتاب الكريم فإن أول سورة في المصحف hiyal fatihatu allati hiya sab'u sab'ul mutani matani sab hiya hiya sab'u matani uh, eh, wal qur'anul azimu wa ma anzalallahu fil qur'ani wala fit Taurati wala fil injili mitluha mitlaha mitlaha soha fi dzalikum al khabaru soh soha fi dzalikumul khabaru anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad dzakara al hamda fil Qur'ani aktsaru min arba'ina marotan. wa min tak wa min tilkum al mawadi'u allati tilkum al mawadi'i wa min tilkum al mawadi'i allati dakara fiha alhamdu fil Qur'ani al allati dukira fiha allati dukira fiha alhamdu fil Qur'ani al karimi hawati hu arba'i Hawatihu arba'i suwarin Hawatihu arba'i suwarin Wairul fa'ilil ghairil fatihati wa hiya al-an'amu wal kahfu wa sab'un wa fatirun fa kullu suwaril khamsi yaskurullahu subhanahu wa ta'ala ba'da iftitah ba'da iftitahiha bilhamdi mujibun mujibahamdihi hamdihi wa wa sana'u alaihi wa sana'i alaihi fa fi suratil fatihati alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, wa fi suratil An'ami Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala adh wan nur wa hakadha fa inna an-nadhira fi hadhihi suwaril khamsi nasrat nasratan ta'ammulin wastibsar wastibsarit su wastibsarun sorin, wastibsarin wa tafaqquhin fil Qur'ani al-Karimi yajidu dalika wadihan jaliyan akni mujib mujiban mujiban hamdi. Bahkan sunnah dan kebiasaan ini yang kalau seandainya eh, berjalan di atasnya ulama Islam, para ulama kaum muslimin, wa aimatul dan dan benda para imam penasihat hidayah Eh, hiya sunnah ini saat yang dilakukan karena mengadani Al-Quran Karim. Karena surat yang pertama dalam Musab itu surat Al-Fatihah. Yang surat Al-Fatihah ini juga akan Quran tadi Tujuh ayat yang berulang-ulang. Karena dia tujuh ayat di Isma. Eh, al mata dan dia berulang-ulang karena dibaca eh, setiap rakaat dalam surat dan disebut juga Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Al-Quranul Azim, bacaan yang agung. Dan di dalam Allah menurunkan dalam Al-Quran, 13 dalam Taurat, belajar dalam Injil, satu surat tulisan Al-Fatihah. Sahabat dari Umul Qubah, Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih tentang hal ini. Yaitu hadis dari Abu Sa'id bin Mu'alli, atau Ibnu Mu'alla, Kalau Abu Sa'id mengatakan untuk sholat di masjid aku sholat di dalam masjid ya. sholat sunnah itu ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Rasul memanggilku dengan ya, keadaan aku mengerjakan sholat sunnah para hatiku lalu aku tidak memenuhi panggilan Nabi kemudian setelah selesai sholat maka aku sakit kali Allah ini kemudian datang Nabi dan mengatakan ya Rasulullah ini pun usalli ya Rasulullah sesungguhnya Aku tadi sedang sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alam yakulillahu bukan tak Allah berfirman, istajibu lillahi wa rasuli dada'akum bima Penuhilah ya, eh, panggilan Allah dan Rasulnya jika salah satu dari keduanya memanggil kalian. Summa qalali kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, Lalu aliman ada suratan di akun surat Al-Qur'an." Sungguh akan aku ajarkan kepadamu suatu surat yang dia adalah surat yang paling aku dalam Al-Quran. Kemudian aku sembilan masjid sebelum keluar dari masjid. Cuma aku nanti jadi kemudian Nabi memegang tanganku. Kalau tak ada yang hujan, maka kala Nabi ingin keluar dari masjid, katakan badannya, Alam takut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita sangka mengatakan Kepaliman kata surat yang diakhir surat yang Al-Quran akan aku ajarkan kata surat surat merupakan surat yang pernah aku dalam Al-Quran. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itulah surat Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Itulah surat Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Baik, ya, sendiri, maksudnya Al-Fatihah itu Allah dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Kenapa segala puji Allah? Segala milik Allah Rabbil Alamin. Karena dia dilarang Ta'ala. Kenapa segala puji milik Allah Rahman Rahim? Karena dia adalah zat yang maksa sayangnya. Zat yang menyayangi hamba-hamba yang berkasih sayang. Malik uji. Jadi adalah zat yang menguasai dan membalaskan saya ini semua Rabbil Alamin, rahman rahim Malik Yawmiddin adalah mujibal hamdi. Alasan yang mengharuskan kita untuk meyakin dan mengatakan bahwa segala ujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillah segala puji milik Allah Kenapa? Segala puja di negeri Allah. Allah salafat pertama waktu wal Karena dialah yang menciptakan alam di bumi. Maka segala puja hanyalah yang milik. Wa ja'ala sulumati wal nu'ah. Ja'ala di sini bermakna khalaqa. Wa khalaqa sulumati wal nu'ah. Karena kaitan dengan bahasa Arab juga ja'ala yang memiliki satu mengkulbe, maka dia dimakan di mana? Khalaqa. Ini Sedangkan jika ja'ala memiliki dua maf'ul bih, maka dia di mana? Sayyarah. Dan kaidah ini, kaidah tentang ke ini adalah eh, dalam bantahan ya, bantahan sunnah untuk Terbilang yang menyakini Al-Quran itu makhluk dan mereka eh, beralasan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran, Arabian, Arabiyyan dinaja'alnahu Quran, Arabian." ini kami ja'alnahu Quran, Arabian. kata mereka kata mereka bila dinaja'alnahu Quran, Arabian, maknanya inna khalaqnahu Quran, Arabian berarti suatu makhluk. Maka Sunnah membantah Mu'tazilah adalah Sunnah mengingatkan mereka bahasanya dalam bahasa Arab cara itu tidak memandang. Tapi cara yang memiliki dua makhluk yaitu maknanya saya dan bukan di mana kok contohnya inna ja'alna Qur'an atau dia eh, inna sayyidna Qur'an Dan ada ja'ala yang menyebutnya itu mempergi contohnya wa ja'ala zulumat wa nuhi wa khalaqa zulumat wa nuhi. Maka yang sini terdapat persoalan penting tentang di antara akad sesat adalah ketidakpahaman bahasa Arab. Maka di antara akad kesesatan adalah ketidakpahaman dengan bahasa Arab. Karena Mu'tazilah eh, tidak memahami dengan baik dua makna ja'ala dalam eh, dalam bahasa Arab maka mereka terjebak dalam kesesatan. Maka di antara akar kesesatan adalah tidak pemahaman pemahaman yang kurang baik terhadap bahasa Oleh karena itu Al-Hasan al mengatakan pada Amr bin Uqais tentang sebab kesesatan dia dan orang-orang yang mengikutinya tidak tidak. Al-Hasan mengatakan minal ujmati mutita. Minal ujmati mutita. Gara-gara ujma. Gara-gara tidak paham bahasa Arab atau orang ajar. Gara-gara keagamaan apabila ah, tidak menguasai bahasa Arab, kita engkau tidak didatangkanlah kesesatan pada dirimu. Wahai kata dan demikianlah fa'ilal nadir maka orang yang eh, nafsu fi dengan merenungkan. Menukar lima surat ini lalu bertaamul dengan perenungan, ta'amul, pandangan serta merenungkan, bersuara, dan mencari ilmu, watafakur, dan juga kepahaman dan Al-Quran Karim akan menunjukkan hal tersebut sangat jelas, yakni mujibat hamdi. Sangat jelas, setelah Allah menunjukkan segala puji kepada Allah, setelah itu pasti lanjutan ayat adalah Allah akan menunjukkan mujibat hamdi. Alasan kenapa segala puji adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu. ثانيا yasfa'ul musannifu rahimahullahu eh, sana'a ala Allahi bihamdihi bi umuri wa al isti'adzatu billahi wal isti'anatu bihi wa istighfaruhu wa taubatu ilahi wa hadhihi al arba'u munasibatan munasibatan itba'iha itba'uha lil hamdi yadulu ala i'tirafil abdi yadulu ala ala i'tirafi yadulu ala i'tirafil abdi bi alaihi wa anna allaha huwal ghaniyyun wa annal abda muhimman mahma yakun huwa faqirun ilallahi subhanahu wa ta'ala muhtaqiran eh, ila au afwihi wa rahmatihi wa in yakun wa an wa an yakuna Allahu ma'ahu fi jami'i ahwalihi syiddatan wa ruqa'an wa isran wa usran wa yasiran wa yusran kama tadullu ala khudu'i al mutakallimi lillahi azza wa jalla wa man kana hadza halihi wa man kana hadza haluhu fa fahariyun ay ayyarfa'ahu Allahu. Nah, kemudian Asba'a al-Musannif penulis melanjutkan ya melanjutkan uh, antara Allah penyelan pada Allah dan muslim pada Allah dilanjutkan dimulai dengan dua hal mulia yaitu semua beriman kepada Allah, berkesimpulan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Dan empat hal ini sangatlah tepat. Isbahu halil hamdi jika dijadikan sebagai kelanjutan dari memuji Allah. Karena ya dulu al mengabdi. Karena empat hal ini menunjukkan kan pengakuan seorang hamba terhadap mengenai Allah pada dirinya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghani, zat yang tidak membutuhkan makhluknya. Tentunya soal hamba maka yang pun bagaimanapun kelibatan betapa betapa pun bagaimana hebatnya manusia wa fakirun Allah. yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan maaf dan kasih sayang Allah dan membutuhkan uh, eh, ayatul Allah ma'ahus keberadaan Allah itu bersamanya dalam semua keadaannya ketika dia susah senang ketika dia sulit atau mudah karena sebagaimana hal tersebut menunjukkan e, ketundukan si pembicara kepada Allah Azza wa Jalla Pemangkana ada hal siapa saja yang karena ada adalah hal ini alam keadaannya mohon perlindungan kepada Allah, minta tolong kepada Allah, memuji Allah. Maka orang yang semacam ini sifatnya kondisi dirinya bahariun, maka sesudah orang yang sama ya, untuk Allah tunjukkan, untuk Allah muliakan. Kali ya, ya. itu asyhadatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Eh, kali syahadatu lillahi subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyati wal nabiyyi bil risalati wa bitahqiqi hataini asyhadatain yatimu lil abdi tajridul ikhlasi lillahi wahdahu bi tajridul wa tajridul mutaba'ati wa tajridul wa tajridul mutaba'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa in qala qailun kaifa yahqiqul kaifa yuhaqqiqul mar'u kaifa yuhaqqiqul mar'u hataini asyhadatain qulna jawabuka wajibun wa sahlun wa maisur wa maisur wa maisurun a'ni liman yasra liman yasarahu Allahu alaihi wa in kana 'aziman fatahqiqu syahadatu an la ilaha fatahqiqu syahadati fatahqiqu syahadati an la ilaha illallah annahu la ma'budu bihaqqin illallah eh, qawlan illallah qawlan wa wa'tiqadan wa amalan wa ilman wa tahqiqu syahadatu anna muhammadan rasulullah yatadammanu arba'atu umurin yatadammanu arba'atu umurin ahad ah ahdahuma ah, ta'atahu ta'atuhu ah, bima amara wa wasaniha wa ah, tasdiquhu bima akhbara wa tuha istinah ma nahi anhu naha anhu wa zajara wa rabi'uha uh, ala uh, ya, yang mudahara illa bima syara'a. Nah. Kemudian poin yang ketiga adalah di mukadimah kita kuai Musta eh, disebutkan uh, ungkapan persaktian bila Subhanahu wa taala sebuah dunia. Persaktian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, wal nabiyyi bil dan persaktian yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu utusan Allah. Begitu kiki hati ini selesai, maka kita seorang itu benar-benar mewujudkan dua persaksian ini, yaitu memakarkan sempurnalah bagi seorang hamba dan sujud ikhlas bila Kemudian keikhlasan yang untuk Allah semata dan kemudian mutabaah kemudian mengikuti manusia hanya kepada dan hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka realisasi dari syahadat la ilaha illallah tajridul ibadah atau tajridul ikhlas bila memberikan ibadah hanya untuk Allah. Dan realisasi dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah tajridul mutabah. Maka seorang itu yang dia ikuti bukanlah ucapan manusia, setelah ucapan si A dan si B. Ucapan Syekh A, Syekh B, Syekh A, Syekh B. Maka orang yang benar-benar eh, mengucapkan kesaksian Muhammad Rasulullah maka dia akan menjadikan manusia yang segalanya yang dia ikuti ada Nabi Shallallahu maka dia akan meninggalkan perkataan siapapun manakala perkataan orang tersebut menjadi al-haq sama diri sendiri eh, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Maka orang yang tekun belajar tauhid harusnya adalah orang ya, e, ya hasilnya ya, harusnya menjadi seorang yang e, menjadikan kebenaran ini seperti segalanya seperti satu hal yang nomor satu mengedepankan dalil Eh, di atas segalanya itu seharusnya. Dia belajar tauhid, belajar tentang sanad eh, Muhammad Rasulullah. Namun satu hal yang aneh dan ada yang menunjukkan adanya kesalahan dalam proses belajar. Ada orang yang demikian pun belajar banyak katanya banyak belajar tentang tauhid tentang akidah untuk menjadi seorang politik ahmad seorang yang pengekor setia terhadap ucapan manusia ucapan guru ucapan ustaz ucapan syekh dan bukan hujah dan jalil yang dia jadikan sebagai satu hal yang memang satu mengucapkan si A atau ucapan A tentang masalah ini sering dia jadikan sebagai hukum nah, itulah yang dia ikuti dan itulah yang dia pantang dan di nomor satu Ini sebenarnya aneh. Baik, kalau Pak ada orang yang bertanya, bagaimana orang itu bisa merealisasikan dua, mewujudkan secara nyata dua perhatian tersebut, maka kata jawaban kami, jawaban Anda sangat jelas, sahlul wa mansur, bukan dan mudah. Itu untuk orang yang Allah mudahkan. Meskipun ya belum satu hal yang akhir dan berat, maka uh, e, realisasinya la ilaha illallah adalah dengan la kita dihakir haqqin Allah. Dan seorang itu uh, meyakini dan mengamalkan e, dalam kehidupan nyata bahwa setiap sembahan itu sembah melainkan Allah. Kaulan demikianlah yang dia katakan, waktu kau dan demikianlah yang dia yakini. Cukupkah dengan mengatakan dan meyakini kalau ibadah-ibadahnya istilah Allah cukup. Wa amalan wa Dan dia praktekkan ibadahnya hanya dia berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ilman itu satu hal yang telah menjadi keyakinan dia. Satu hal yang yakin. Dan realisasi Muhammad Rasulullah telah bisa membahas dengan kata-kata yang di caranya salah kata Yang pertama adalah taat lima amar mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam semua yang dia perintahkan. Cuma di sini imam mausul. Eh, Batas itu dan eh, imam mausul itu umum. Batas itu lima dan membenarkan dan meyakini benarnya semua apa yang semua berita yang disampaikan. Yang ketiga adalah menjauhi semua apa yang dilarang, wajah, cara, yang larang dengan terang. Sejak itu maknanya melarang, larangan dengan baca dan terang berbeda larangan dengan nah. Kemudian yang keempat kita dalam menyembah Allah bila dengan syara'at atau iman apa yang disyariatkan dan ditentukan oleh Allah oleh Allah, Allah Alaihi Wasallam. dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dibaca, ibadah maka orang yang kita peribadahnya dengan bid'ah, maka dia adalah orang yang tidak sempurna dalam orang yang disatukan terhadap Muhammad Rasul. الله تعالى Subhanahu wa ta'ala wa'azimuhu fa'adhumuhu fa'adhumuhu Kata taklimihi, tak taklimihi, fakti kodu, fakta kadu, tak kodu, tak kemana kita Alkitab Al-Karim, Alkitab Al-Karim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min kita alam ala sifatihi, yaitu al-imanu, yasikul imanu, yasikul imanu fi ala zohiri, sama saunuhu, Anit takrifi, watakwili, wal khayalati, wal khayalati, wal khayalati, wal khayalati, wal bununi, mil sarbibati. Wamin Waman ada ulaika, waman ada ulaika kaum amil batil mu'atilatun wa muharrifatun wa mu'awilatun aw mutabiyatun kullu ulaika ulaika ala batil wa laisu ala sunnati wa la ala sifatis فهم فقدي فقدي ثم على البدعة على البدعة ثم على البدعة والضلال وقد سرت عادة أهل الحق أن يبين للناس أن السنة ويزد ويزد ويزد عنها بالكتابة بالكتابة والكتابة والمذاكرة كما سلف حدث وعلى نهجهم من أهل القرون قرون المفضلة mufaddalati المفضلة nah yang keempat poin kandungan yang keempat dari empat lima poin Indonesia adalah terdapat penjelasan tentang sebab ditulisnya buku Al-Musnah. Bahasul ringkasnya sebabnya yang kedua. Yang pertama adalah karena eh, kedudukan yang sangat penting, Tentuan yang penting dari iman terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Minat ini juga yang sangat penting dalam agama. Ta'ala dan eh, Allah adalah ta'ala di kubu. di di sini di mana martabat. Di mana martabat. Jadi Allah adalah yang tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaannya. maka menunjukkan eh, memberikan hak dari masakannya. Kemudian tempat eh, yang kedua adalah sunnah. Pembicaraan manusia. Katakan manusia ucapan manusia tentang iman terhadap sifat Allah. Dan tidak semua orang yang berbicara tentang sifat Allah di atas petunjuk dan kebenaran. Di antara orang yang berbicara al haq, itulah al sunnah, itulah orang-orang yang arafu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengetahui betul e, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, fa'adhan memuliakan mereka pun memuliakan Allah, hak benih dengan benar-benar memuliakan Allah. Lalu mereka pun meyakini kita dengan Al-Quran Al-Karim dan sunnah yaitu hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisikan nama dan sifat Allah. Dan mereka harus senang meyakini bahwa itu semua nama dan sifat Allah itu telah benar sebagaimana mana hakikinya, bukan saja. Sudah wajib mengimaninya sebagaimana makna zahirnya, Bagaimana wajib menjaga kandungan Quran dan Sunnah serta nama dan sifat Allah tersebut dijaga dari tahdid dari penyelewengan takwil, pengutaataan makna, penilaian makna, eh, dan khayalan-khayalan yang khotin. Karena tahajat itu adalah khayal. Orang mengkhayalkan, berimajinasi makna kata ini adalah demikian. Apa alasannya? Enggak ada alasan. Maka itu cuma berimajinasi saja. Ya Tuhan itu maknanya eh, nikmatullah. Khayal saja. Al-Batilah yang ini adalah imajinasi yang yang batil, yang yang mengada-ada, wazulun kadiba, kesempatan kata-kata dusta. Waman ada mereka ada orang-orang selain ahli sunnah, maka mereka adalah ahli batil. Maka selain ahli sunnah, itu ada dua kemungkinan. Berjadi mu'atilah, wa mu'arifah, wa mu'awilah, atau kamu syabihah. Mereka ada ahli batil, yang boleh jadi dia sesampai melakukan takwil mengingkar terhadap sifat yang melakukan takwil dan takwil takwil yang tercela apa penyelesaiannya terhadap makna atau musafir orang yang punya pengetahuan dengan makhluk dan masing-masing dari dua jenis manusia ini ada dua dan tidak ada di atas sunnah dan tidak ada tidak tidak berada di atas keyakinan dan akidah yang benar Umar terhadap di atas bid'ah dan kesesatan. jawab kata seluruh ahli hak, ahli hak maknanya ahli sunnah, dan telah menjadi kebiasaan ahli sunnah untuk menjelaskan kepada manusia ahli sunnah tak. Sunnah itu apa? Sunnah sini maknanya apa? Ya. di sini maknanya apa? Ya. Akidah sahihah. Menjadi kebiasaan ahli sunnah untuk menjelaskan kepada manusia ahli sunnah akidah yang benar dan membela sunnah dan, me, menolak sunnah yaitu akidah yang hak ditolak eh, memberikan pembelaan dengan bentuk tulisan dengan bentuk ceramah dan diskusi bagaimana telah menjadi kebiasaan al sunnah untuk mengingatkan banyak doa dan sebagai amal yang ada ada wahum dan mereka dihadapkan pada dalam hal ini ataupun hal itu dalam tahdir ataupun dalam bayar, baik ketika mengingatkan bahaya bid'ah ataupun ketika menjelaskan akidah yang benar mereka berusaha untuk mengikuti petunjuk kepelajaran ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepelajaran yang, yang telah diberikan oleh ulama Rasulullah dan telah persoalan yang merupakan manusia-manusia mendapatkan hidayah. bisa antara al dan al-mahdiin, kata jadi mungkin perlu mereka adalah Nasir adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang benar, sedangkan Rasul adalah orang-orang yang orang-orang yang memiliki amal yang benar. Pertama dia adalah orang yang suwak bin ilmi ala ilmi suwak tawarim yang sahih di atas ilmu yang benar rasyidin ala amalin sahih di atas amal yang benar itulah salah salih itulah para para rasyidin ya. para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang memiliki ilmu yang benar karena ilmu mereka adalah ilmu al sunnah jika belum termasuk ilmu filsafat dan yang lainnya dan adalah orang miskin, orang-orang ya mengamalkan ilmunya. Bukan orang-orang yang meminta meminta ilmunya. Yang berilmu namun tidak beramal. Itulah para sahabat Nabi saw dan para imam eh, dari masa tabiin dan orang-orang setelah mereka itu orang-orang yang telah eh, di atas mereka dengan ahli al dan yang berasal dari tiga generasi pilihan berita Imam Mazhab yang empat dan dua orang yang bernama Sufyan, Sufyan Atauri dan Sufyan Biyaina. Sufyan yang keluar Sufyan bin Fa'id bin Masud Atauri dan Abdullah dan orang orang Kufi. Sifatul Hafiz, Tinggi, Hafiz, Imam, Imamun, Hujjah. Anjungan. Ahli fikih soal yang eh, kembali ibadah, lima dan hujah. Wafat tahun 161 Hijriah. Sedangkan Sufyan yang kedua adalah Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran Maimun Al-Hilali Abu Muhammad yang disini dikatakan Al-Sufi. Ini uh, eh, saya belum takut namun Insya Allah ini keliru. Nah, Sufyan bin Uyainah itu al-Makki. Dan nah, dengan Sufyan, Asauri juga Kufi. Mereka, kedua mereka itu uh, hidup sejaman di dua kota yang berbeda. Dan dia yang hidup di Mekah, yang baru hidup di Kufa, di Irak. Sebab tahun Hafiz hingga tahun 198. Wa Hamadai dan dua orang yang bernama Hamad itu Hamad bin Salamah bin Dinar al Basri Abu Salam Sifatul Haq Abu bin Bidal Samina eh, seorang yang ibadah dia adalah eh, termasuk senior dari Tobacco ke-8 uh, ulama uh, atau Al-Hafiz itu saja membagi uh, para ulama masa Islam kepada beberapa tokoh kepada beberapa yang tahu bersahabat, sahabat, sahabat sahabat beberapa ula, eh, sahabat senior, penganan, sahabat kecil, dan tabiin, dan sebagainya. Jadi beberapa kategori. Nah, Ahmad bin Salama ini termasuk dalam kelompok ke-8 dalam pembagian Al-Hafiz bin Hajar. Dan Ahmad bin Zaid bin Jihab Al-Azzi Al-Jahbami Abu Ismail Al-Basri Sifatun Sabatun Fakimun bin Kibar Samina Pokok besar atau senior dari generasi eh, gunungan atau kepala kalau hingga tahun 169. Kemudian Al-Zari, Al-Zari nama aslinya adalah Abdurrahman bin Amr bin, eh, bin Abi Amr al Amr ini eh, Amrin, sifatun masyhur fakirun. Sifatun jalilun bin Tabi'ah. Adalah kebapak ketujuh, meninggal tahun 157. Syafi, Syafi nama artinya adalah Amir bin Syarabin Asyafi aku Amam. Amir bin Syarabin Asyafi. Sukatun masyurun, fakihun fakihun, Bila tanda. tidak adalah tidak delapan. Maksud seorang fakir mengatakan, itu akbala. Aku tidak pernah mengetahui, orang itu mana alim itu. Aku tidak pernah mengetahui seorang yang lebih mendalam yang tentang agama dibandingkan Syafi, meninggalkan 100 Hijriah. Kemudian eh, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair al-Asadi maulahu. <clears throat> Dia punya nisbah al-Asadi karena dia maulahu bukan sudah dari kabilah al-Asadi. Kabilah bukan sudah al-Kuf tak sakatun fakirun nasalina. Sebab ketiga, dan riwayat Sa'id bin dari Aisyah tentang Musa. Dan yang selevel dengan keduanya adalah Musa. Kutira dari Yadil Hajat, sebelum di hadapan Hajat, tahun 95 eh, eh, Hijriah, walam yukmil khamsin, dan umur beliau ketika itu Karena dia termasuk uh, di antara pihak yang mendukung pemberontakan yang dilakukan oleh Ibnu Asad. Pemberontakan di Tuhan ini didukung oleh banyak pihak, dan saya juga ya, jelas dan diingatkan oleh banyak ulama hasilnya adalah berjalan kota Medina. Kemudian Marwan memilih dan Yusuf untuk untuk ilmu antara secara pelan ibu Maka di antara bukti <clears throat> bahaya pemberontakan adalah pemberontakan untuk menata. Memberontak pada khalifah yang ada ketika itu dan karena dia didukung oleh banyak pihak. Nama belakangnya diberikan hasilnya. Bagaimana akan dengan pemberontakan ya? Dan nah. mendapatkan satu satu ulama kan ya, yang muktabar satu pemberontakan yang direstui dan dihukum dan disokok oleh puluhan ulama yang merupakan ulama-ulama besar di itu hasilnya tidak memberikan hasil yang diharapkan meskipun pun pembotakan Ibnu Sa'ad yang dilakukan oleh Maka kita pemberontakan Ibnu Sa'ad itu satu hal yang satu untuk diperkuatkan. Jika Ibnu satu peristiwa yang patut untuk dimasyarakatkan supaya orang paham betapa ini loh hasil pemberontakan. Jadi pembotakan yang semua dan justru diselingkuhan tidak besar. Dan orang tidak melakukan setiap keulamaan. Tidak demikian sebuah pembotakan yang e, dikendalikan oleh para pola, para ulama, martabat e, zamannya disepakati keilmuan dan keulamaannya. Dengan itu tentu merupakan yang jauh di bawah ya, kelas atau yang lain Kemudian uh, Sa'id bin Musayyib Sa'id bin Musayyib bin Hazan bin Abu Wahab bin Amr bin Ahid bin Imran bin Maksum Al-Qurasi Al-Maksum dari suku Quraisy, 14 kabilah maksumi. Salah seorang ulama akbar, ulama yang sokor, al-Qur'an al-Ibar, al-Qibza, yang adalah senior, atau eh, berdua kedua. Istifak para ulama sepakat bahwasanya hadis mursal yang berkata sahih dan Musayyib adalah atau nawatin adalah hadis mursal yang baru sahih. Dan oleh itu karena kita menjadi merokok, kemudian Pak Imam Syafi'i memiliki katanya musal, musal ya, ilmu saya adalah hujah. Kalau ilmu majini, la'akar kita bikin awal ilman minum. Aku tidak mengetahui dari kalangan tadi orang yang lebih pasti punya daripada Sa'id bin Musayyib. Maka pada Musayyib dia meninggal dunia setelah eh, berumur 90 tahunan. Kemudian ada eh, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, posisi yang Bakar. Dia telah apa bin Muhammad bin Abi Bakar atau sibit al-Taimi, Sifat al-Sifat madinah salah seorang dari tujuh ahli fikih kota Madinah di zaman tabi'in terdapat tujuh ahli fikih yang pertama dengan atau sebelah tujuh orang pakar fikih kota Madinah salah satunya adalah Al-Qasim bin Muhammad Ayat mengatakan aku tidak mengutai orang manusia yang lebih tua daripada dia. Bila kita sekali tak jelas saya dari tokoh yang ketiga meninggal pada tahun Nah, dia mendapatkan bantuan. Kemudian Umar bin Zubair. Kemudian juga termasuk Ubahat Sabah kota Madinah. Umar bin Zubair bin Awam bin Khuwailid al-Asadi. Abu Abdillah al-Madani. Orang Madinah. Sekotun Fatihul Masyur. Minafalika. Mustafa yang ketiga, ketiga tahun 94, Ternyata dengan anak Abdullah bin Awam, maka Abdullah bin Awam punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair termasuk sahabat, sedangkan adiknya Umar bin Zubair adalah Kemudian ada Abu Ubaid al-Qasim bin Salah. Abu Ubaid al-Qasim bin Salah al-Baghdadi. Orang Baghdad, imam yang masyhur, Syekh Qasim, Musammat bin Al-Aqra, golongan level ke-10. Wafat tahun 224 Hijriah dan sudah jelas sahabat yang Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah Tentu di antara di antara ahli bahasa pakar bahasa yang mesti akidah. Karena orang-orang yang pakar bahasa itu rata-rata banyak itu cacat akibatnya beberapa orang tertentu saja dan diantaranya adalah bukan seperti di dalam ahli dan juga bahasa. Kemudian alat bersifat alat bersifat bin Abdul Rahman Al-Wahbi Abdul Haris Abdul Ulama Mesir sejaman dengan Imam Malik teman Imam Kemudian lain negeri, Muhammad di Medina, lama eh, di Medina, lain tempat lamanya lamanya Mesir. Sebabkan satu satu kita masuk ya dari tahun atau apa ke apa tahun 175 Kulo pula ikan mampu dan berkah ikan sebutkan namanya dan apa orang di atas jalan mereka dikala berkali salah harus semua berjemaah seorang imam al Hadi dan mereka lakukan perbuatan ya, dia perbuatan yang selamat untuk imam mansur dan golongan yang mana? Ini terdapat isyarat bahwasanya Sifatu Nasir itu sama dengan Pak Imam Mansur dan bagaimana eh, keyakinan baru sebagian orang yang membedakan antara Sifatu eh, Nasir dan Taifah Mansur Paling Nabi dan Adidan Ayat Maka bukan satu hal yang aneh, bukan satu hal yang bid'ah, tidak juga demikian jika eh, Abu Abdillah Syekh Muhammad Ibn Utsaimin Fadlisan yang menulis buku ini tentang ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. حتى ينضم bahasa yang berumah bila yang seperti ini bisa kritik Ya, kemudian e, penulis menyebutkan tentang menjelaskan tentang menjelaskan masalah ini, e, masalah nama dan sifat Allah. Dan tersebutnya dalam agama itu adalah yang tinggi dan agung. Dapat tidak, Waktu itu khalid dan pamit yang murni yang bersih dari noda kemusukan dan bid'ah tidaklah akan terwujud pada seorang hamba sampai dia gabungkan dalam keyakinannya itu rububiyah eh, dan dalam keyakinannya tentang untuk rububiyah dan uluhiyah dia tambahkan dengan tauhid yang ketiga yaitu tauhid asma bahwa bahwa doa ibadatin wa ibadatin wa doa wa doa alati wa soal abdi rabbahu wa yahtaju min jalbi masin wa kashfi dhurrin wa min amri dzalika doa doa wa min amri dzalika doa al-qalbi al-qawi al-masyuri Nah, kemudian yang keenam eh, penulis Muslimin tadi mengingatkan eh, dua macam doa berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Yang pertama eh, adalah doa dibaca berkaitan dengan nama Allah, nama dan sifat Allah. Dan ada doa ul masalah. Doa ul masalah berkaitan dengan nama dan sifat Allah adalah seorang hamba meminta kepada Allah apa yang dibutuhkan yaitu mendatangkan manfaat dan e, menyibak bahaya, menghilangkan bahaya. Di antaranya adalah doa yang diajarkan untuk orang yang tertimpa kesusahan dan kesedihan ya yang pak yang aktiviti dan misalnya. Tidak sesuai yang masuk, Mutak sana disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dan kedua judul judulnya berdoa ketika orang itu lagi susah. Demikian juga di judul judul dalam Muslim judul judul oleh Nawawi kalau berdoa Eh, dari Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang puluh memiliki pesan beliau mengucapkan tidak sholat tapi tidak tidak susah. Jadi dia mengingatkan cuma manusia biasa, susah akan kritik, ya, eh, tidak nyaman hatinya, banyak masalah, tidak hati tidak nyaman, maka akan banyak kalimat ini. La ilaha illallah al-azim al-halim La ilaha illallah wa fil arsul azim, la ilaha illallah fil samawati wa fil ardi wa fil arsul karim. Kemudian doa ikhlas yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, maka itu menjadi dua hal. Yang pertama doa ikhlas yang pertama adalah beribadah kepada Allah disoal dengan memberikan permohonan. Maka jika engkau seorang wahai seorang muslim memohon kepada Allahmu, istri yang salihah adalah salat, umat besar, sembuhnya pakai dan masalah besarnya maka kau akan dalam pendekatan diri kepada Allah dalam permintaan diri dan satu hal yang bagus bagaimana disebutkan oleh penulis antukati engkau sebutkan di hadapan atau sebelum omonganmu Malinasi umat maka min asma'illah Nama Allah yang sesuai dengan isi permintaan misalnya ya Zat ya Bahwa timbul sebuah kebal kepadanya, terimalah kepadku. Wajat yang penyayang, perintah aku. Wajat yang kaya, berilah aku kecukupan. Kemudian sesuai yang kedua dari doa beribadah berkaitan dengan nama Tuhan Allah adalah mengagungkan Allah dan bersucikan Allah dengan cara bilalkan al-mahdah dengan membaca zikir pikir yang murni pikir. Apa itu zikir yang murni? Zikir yang tidak di dalamnya mengandung permintaan, saya dengan doa kuat. Doa kuat itu bikin namun mana yang kita perlu mau dilantang Nah, maka pikir yang uh, eh, pikir ya, yang murni zikir tidak mengandung di dalamnya soal permohonan, namun hanya mengandung kandungan cukup dan tidak eh, tidak pengaduan yang tulus dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebisa cepat subhanallah Subhanahu subhanallah bihamdi la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lakul hamdu wa ala kulli syai'in contoh eh, doa ulul ibadah doa ulul ibadah yang akan menyelamatkan Allah kedua yang pertama adalah eh, menjadikan amalan sifat Allah sebagai wasilah dalam doa bicara pada sifat Allah dan doa adalah eh, dan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam pikir. Sedangkan doa ulama untuk Allah Subhanahu wa taala adalah sebelum Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat-kalimat pikir yang mengandung permohonan. Jika tertawa. كان صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم